الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيها خلق آدم وفيها أدخل الجنة وفيها أخرج منها وفيها تقوم الساعة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة illa billahil aliyyil azim Kembali bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di tempat dan di waktu ini kita masih diberi kesempatan hidup Dengan kata lain sisa-sisa umur kita masih ada Dalam kesempatan hidup dan umur yang masih ada syukur Alhamdulillah Allah masih menitipkan nikmat besar di batang tubuh kita sehat bimbingan dan taufik hidayah dari Allah masih diberinya di dalam hati kita sehingga di tengah-tengah kesibukan dan di tengah-tengah kita beristirahat dengan keluarga dapat menyisipkan dan menyisikan waktu untuk berhadir sekaligus berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah ta'ala kembali kepada pokok pembicaraan kita pada menyambung pembicaraan kita pada minggu yang telah lewat orang yang dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari siksa kubur ada sejumlah sepuluh orang yang sepuluh ini diistimewakan oleh Allah tidak didatangi oleh mungkar dan nakir tidak dijepit oleh kubur dia mendapat imbauan bau dari surga dan kebun daripada kebun surga Terlepas ini yang kita inginkan mudah-mudahan dengan berkat kita sering duduk di majelis taklim dan mencintai orang-orang soleh dan dapat mencabangkan sebagian waktu amal ibadah kita mudah-mudahan diberi oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang sepuluh itu bisa diusahai juga bisa tidak diusahai langsung pemberian Allah diistimewakan oleh Allah. Yang pertama dari sepuluh sudah kita bicarakan orang yang mati pada ketika dia sakit sempat membaca suratul ikhlas arba'ina marrah 40 kali membaca kul huwallahu ahad. Yang kedua, wal mar'atu matat fi nifasiha seorang perempuan meninggal dunia masih dalam keadaan nifas atau mati karena melahirkan maka si perempuan tersebut diistimewakan oleh Allah tergolong mati syahid akhirat lepas siksa kubur kubur tidak menjepit yang ketiga man mata fi talabil ilmi yaitu orang mati masih niat dalam keadaan menuntut ilmu pengetahuan bukan niat bukan mati di majelis taklim tidak tetapi matinya dalam keadaan masih niat menuntut ilmu nah oleh karena itu kita jangan dilepaskan waktu kita hidup ini menuntut ilmu Asyadun nasi hasratan yawmul qiyamati rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu fid dunya rawahu Ibnu Asakir. Orang yang paling bersangatan menyesal kata Rasul nanti di negeri akhirat yaitu orang yang mungkin waktu ada diberi Allah taala tetapi dia tidak mau menggunakan waktu itu untuk menuntut ilmu pengetahuan. Itu nanti dalam kubur dan di negeri akhirat paling menyesal orang itu. Nah sekarang kita masih berada di dunia dan kita mau duduk di majelis taklim seperti ini. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak dicabut Allah dan mudah-mudahan ditambah-tambahkan oleh Allah. Kita cinta duduk di majelis ilmu seperti ini. Itu orang yang paling bersangatan menyesal. Tidak mau waktu digunakan ada waktu nuntut ilmu. Kita ulangi sedikit. Allah subhanahu wa ta'ala punya keadilan siapapun saja hidup di dunia ini satu kali 24 jam sama diberi sarianan sama laman semua kita sama diberi ya orang alim ya orang jahil ya pejabat ya rakyat ya petani ya pedagang siapapun saja hidup di dunia Allah berikan keadilan sama sarianan sama laman 24 jam comanya ada yang sadar tentang penggunaan umur ini, ada yang tidak. Ada yang dia hanya menyia-nyiakan. Duduk di pelataran sambil ngomong ngopat pada orang lain atau pada ketika dia santai duduk, tidak ada urusan ibadah, hanya santai rami-ramian, kemudian dangdut pro, dansa yudansa. Nah, unggat-unggatan beratah malaman gawian nggak ini padahal orangnya cakaan nom tuha tuha sudah nah takuni ja agama tuh bisa Islam tuh bibinannya bak utang aja nak tali utangnya halus benar maka pindah bak amu kalau pagat talinya nih terserah Allah punya keadilan ingat umur yang diberi oleh Allah bukan pemberian yang gratis tanpa resiko tetapi umur yang diberi Allah minta pertanggungjawaban di negeri akhirat. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Di antaranya bahwa kita apabila nanti terjadi hari kiamat sebelum bergeser kaki hamba untuk menuju padang mahsyar empat yang diajukan pertanyaan. Di antara yang empat itu kita harus mempertanggungjawabkan belum lagi kita berjalan di padang mahsyar an umrihi fima afna umur kemana kita habiskan. Sekali lagi, umur ini luar biasa potensi. Apa yang kita tanam umur ini? Apakah kita tanam bibit-bibit ibadah atau bibit-bibit maksiat terserah. Fafiru ilallah inni lakum min mubin. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله bila lagi masanya kabila kalau setruk maka kajutan disukan kamarian harta dikejar kemudian majelis taklim tidak pernah hadir orang ada yang setiap hari ke majelis taklim pagi kadangkala ke majelis taklim sore ke majelis taklim kenapa menyisikan waktu di tengah-tengah kesibukan supaya hidup ini sadar saya sudah katakan ilmu itu rem peran sertanya manusia dengan ilmu hidup di dunia tidak ada beda mana rem fungsinya dengan kendaraan mobil apapun merek dan jenisnya tanpa punya rem susah mengendarainya susah menyetirnya Sapida motor jenis apapun punya kada rem sulit kita menunggangnya. Ngalih banar. Sama hidup tidak punya rem. Diumbang ambingkan keadaan arus. Tahun baru kada tahun tahun baru siapa, pokoknya matching di tengah jalan. Pokoknya bila tamat sekolah harus mencoret-coret baju dan kumpul di tengah jalan. Itukah nah hasilnya pendidikan yang dididik 6 tahun, 8 tahun di sekolah. ilmu penting laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuha innal jamal jamalul ilmi wal amal laisal ghina bi kathratil ard walakinnal ghina ghinal ilmi wal amal laisal yatimu man mata waliduh balil yatim yatimul ilmi wal amal Bukanlah kata ulama yang dikatakan anak yatim itu mati ayah dan ibu, itu biasa yatimnya. Lebih yatim lagi orang yang hidup tidak punya ilmu dan tidak punya ibadah. Lebih yatim nasibnya daripada anak yatim itu. Tidaklah dikatakan kata ulama kaya orang itu dengan banyak punya persawahan dan pertanian dan banyak perusahaan. Laisal ghina bikatratil ardh. Walakinnal ghina ghinal ilmi wal amal. Yang dinamakan itu orang kaya adalah hidupnya ilmu dan ibadah banyak laisal jamalu bi ah, bi aswabin tuzayyinuha innal jamal jamalul ilmi wal amal bukanlah yang dikatakan cantik itu punya perhiasan lengkap di batang tubuh yang dinamakan orang cantik itu adalah hidupnya berilmu dan beramal in kana al-ilmu yudraku bil muna ma baqiya fi wajhil ardi jahilu Andai kata kata ulama ilmu itu bisa didapat melalui angan-angan dan cita-cita. Aku hendak alim. Alim langsung. Aku hendak alim. Alim langsung. Tidak ada di persada bumi ini orang yang hidupnya tidak punya ilmu. Walakinnal ilma bijiddin wajtihadin tetapi orang bisa dapat ilmu itu adalah dengan bersungguh-sungguh kalau perlu wabu'din anil ahli wal watan pisah dengan ayah dan ibu kalau perlu pisah dengan negara. Kenapa? Berangkat nuntut ilmu. Luar biasa. Khuyira Sulaiman bainal ilmi wal mulki Nabi Sulaiman disuruh pilih oleh Allah antara dua Apakah kau Sulaiman hendak berilmu, hendak jadi raja? Sulaiman pakhtar al-ilma. Sulaiman hanya meminta kepada Allah ilmu. Dengan sebab Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka ilmu diberi, raja diberi. Kalau Nabi Sulaiman memilih kerajaan, kerajaan dapat ilmu tidak. Ilmu luar biasa asal betul-betul ilmu makrifat kepada Allah bukan makrifat dengan dunia wayah ini sekarang ini ulama itu sudah langka ulama ul amilin itu sudah langka apa takrifnya ulama al ulama al alimu Ida alimu amilu wa ida amilu syagadu wa ida syagadu faqadu wa ida faqadu tulibu wa ida tulibu harabu. Lambang ulama, cuman lambang ulama, potongan ulama, pakaian ulama. Tapi lihat ulama. Sulit mencari. Menangka kaya ulun ini kan ada harapan, guguru kan kada, guguruan kan luput. Apa ta'rifnya ulama? Al-alimu idha alimu amilu. Orang alim itu apabila tahu diamalkannya. Siapa kada tahu yang duha pada bagus? Siapa kada tahu yang tahajud pada bagus? Siapa kada tahu pada menuntut ilmu itu bagus? Siapa kada tahu bahwa waktu bagus? Semua tahu ilmunya. Al-alimu idha amilu idha alimu amilu. Apabila ia tahu diamalkan wa idza amilu syaghalu apabila dia mengamalkan ilmu lalu sibuk wa idza syaghalu faqad kada kelihatan lagi berkecimpung di tengah masyarakat kenapa dia mengamalkan ilmu yang ada berpindah dari satu wiritan ke wiritan yang lain berpindah dari kesibukan ini kesibukan lain demi untuk ilmu mencapai ibadah Wa ida syagalu faqadu. Ulama itu apabilanya sibuk beramal dicari orang, diilangi orang. Assalamualaikum. Sumat hajana. Ui. Oi. Guru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sumat hajana. Wa ida syagalu faqadu. Apabila dia sibuk dan bimbang dengan ilmu dan ibadah, maka dia tadi kada lihat di masyarakat dicari orang. Wa idza faqadu tulibu dicari orang wa idza tulibu harabu apabila dicari orang dia lari. Kenapa? Mengamalkan ilmu yang sudah ada. Menuntut ilmu itu sulit. Lebih sulit lagi mengamalkan ilmu yang sudah ada. Kita ulangi. Menuntut ilmu itu adalah sulit. Mengamalkan ilmu yang sudah ada lebih sulit. Biar lima lamari berisi baju tapi kada dipakai tetap lanjang. Biar banyak berisi ilmu berapa biji berisi kitab tapi kada terlihat amalnya tetap kada ada manfaatnya. Yang penting amal, ilmu juga penting, amal juga penting. Nah, duduk kita sudah nuntut ilmu, beramal sudah alhamdulillah mudahan diterima Allah mudah-mudahan berat mencari yang ulama ulama ul amilin ulama ul amilin bukan ulama ul ambilin ulama tukang ambil dari partai manapun ambil terus Ini mulai sudah. Cari pendukung-pendukung. Bila sekali buahnya sudah tersumbalit, kada usah lagi nangka dua tu tersumbalit. Bila sekali berjalan tersumbalit, sudah nangka dua tersumbalit tu ongol narannya goblok. Paham aja kah? Sekali dustai orang, dua kali dustai orang, nangka tiga masih juga akun dustai orang, sadang manusia itu. Visi dan misi ke depan adalah partai Islam demi untuk memperjuangkan Islam. Ah, ah bisa dia ingat tuh waktu memangku jabatan tuh apa peran saur, apa peran sartanya seorang dengan agama waktu mangku jabatan imba pensiun nanyar ulah pesantren dulu di mana ambil kesempatan untuk agama waktu memangku jabatan Sementara orang-orang kafir mengambil kesempatan waktu dia menjadi organisasi anu, jadi ketua anu, jadi anu. Peran sertanya dia dia dia pikirkan agama mereka. Kenapa kita orang Islam kadang memikirkan agama? Kita kadang-kadang hanya ribut masalah kedudukan dan pangkat. Nuntut ilmu ini mudah-mudahan kita jangan ditarik oleh Allah taufik dan hidayah sampai kamati minal mahdi ilal dari buayan sampai ke liang lahat begitu kita turun di majelis taklim niat lagi ya Allah mudah-mudahan dipanjangkan umur sampai waktu ya Allah sampai ke enam minggu yang akan datang hamba berniat hendak duduk pulang ke majelis taklim nih duduk pulang nuntut ini begitu turun sudah pasang niat antaranya meninggal dunia meninggal dunia dalam keadaan masih niat menuntut ilmu lepas siksa kubur bahkan sebagian hadis mengatakan masuk surga bigairi hisab luar biasa kemudian luar biasa kelebihannya ilmu itu anak-anak Nabi Sulaiman disuruh pilih antara ilmu dengan raja sin memilih alim aja sekalinya raja diberi singkatan ilmu itu kan sudah ada ilmu kan sudah kita pernah bicarakan ilmu terdiri dari tiga huruf ilmu singkatan kuku bima kuku bima kurang kuat bini marah tulis kuku bima kurang kuat bini marah ilmu Tina kulir tertawa pindahnya nih. Hmm. <laughs> Jual mahal adalah. Ayo ya, ada apa-apa. Tak bagus tak tawa di masjid daripada manguya orang bebacaan. <laughs> ya kalau tuh baik carubu tak ta bagus tadi ke caru carubu telucu daripada manguya orang kalau ceramahnya langsung bersambatan tuh nguya orang naranya kalau menguya orang itu gibah dalam masjid apa hukumnya kalau lucu apa hukumnya dalam masjid aku kada alim dipanjangkan umur kan kita imbah maghrib tadi baniat kalau mau dipanjangkan umur baniat hendak sembahyang Isa karena imbah Isa pulang Assalamualaikum baniat pulang ya Allah panjangkan umur ulun bertemuan karena sembah apa subuh ulun hendak banyak sembahyang subuh nah itu sudah niatnya bilanya mati karena mati dalam keadaan niat sam itu nah bila kebaikan-kebaikan tuh berniat keurunan tuh turunnya di urunan tuh niat pulang kayak itu mudahan diingatkan Allah Ta'ala nyerancak ada ingat nih kajak ada ingat buktinya sembahyang maghrib tadi kan ada berniat anak Isa sembahyang ada ada bujur kada bujur kada kan mangako bujur <laughs> semestinya berdiam-diam aja tuh Aimunnya ilmunya kada tapi ada di mana? ini kayaknya imbah Isa lah jono di tiga hari aku udah ingat pula <clears throat> yang keempat jadi kalau ilmu itu singkatannya apa? Ain kepanjangannya aliyin. Jadi singkatan-singkatan itu karena karena itu ada orang bahari sudah pada kita wayah ini. Ain kepanjangannya aliyin. Lam kepanjangannya lutfi. Mim kepanjangannya mulki. Orang berilmu itu tindakannya orang berilmu itu, ah, orang berilmu itu di mana titik terakhir kediamannya aliyin dalam surga il jadi ilmu itu orang berilmu tuh karena punya meninggal dunia terjadi kiamat kemana masuknya? Surga iliyin. Kemudian apa tindakan orang berilmu? Tindakan orang berilmu tuh yang kedua lutfi, lutuh, lemah lembut. Katanya tidak kasar, tindakannya tidak kejam, katanya lembut dan lunak, itu orang berilmu. Tidak mau menghujat pada orang lain, walaupun datang hujatan dan gangguan dari masyarakat, dihadapi dengan tabah dan sabar, cemoohan caci maki, lewat telepon, lewat handphone, dan sebagainya, pelicihan sebagainya, dihadapi dengan tenang dan sabar. Karena tindakan orang berilmu adalah lotok lemah lembut. Jadi buai tindakan orang berilmu itu lemah lembut tindakannya Ah, ada pun yang di bawah tuh karas juga bang tuh lain tuh lain pulang ini kan tindakannya oh kada akun coba lagi orang alimnya lamah lambut puhernya ejer. Eh, ya kada kada jamin karas jamin <laughs> eh kalau salah kira kayaknya salah kira <laughs> ada kisah salah kira ada <laughs> ada usah dikisahkan lalu pulang kayaknya adakah handakah kisahnya ayo bujur-bujur sambat handak ada nah bukannya handak tuh kainnya ikamnya mana handak-handak nanti disalahkan orang kan aku surangan ya Allah nasib nasib padahal itu atas dasar permintaan jamaah juga handak ya kisahkan gak kan dah jibayan nah kisahkan gak ah, ada sekat tujuh juga bubuannya ini kurang imbah kawin Ya Allah. Hanya kisah orang imbak. Balum lagi balum, kisahnya balum. Imbah kawin. Malam pertama. Nang lalaki ini lalu mamacol salah. Mano bacol tapi Handak besilih tapi buruk. Nah itu kisahnya jangan arahkan dahulu ini belum lagi bahari itu kan kada ada salawar nang pina kayak kakanakan nih paling salawar tapung ya kalau tenang salawar tapung aja <clears throat> lalu besilih dintuna hendak memacol salah apa memacol tapi nang lanyar ini dipuruk tapi nang buruk dintuna sekalinya salawar tapung tuh pas tanah pas si tukang jahit dan ini salah menjahit nah tulisannya itu tak muka pas tak hadapan sini nah nih tak hadapan sini nang tulisannya 12 kilo salah kira neng ini jadi tulisan 12 kilo tuh pas ing tangan situ nah bibinya tuh malam itu buka benar ujar nang kuitan karena paloh maka buka pian kada melihat kabah tulisan di salawar tuh nak awal ulun menyandang 12 kilo nah, ya sudah sudah jangan supaya jangan anu aja tuh dah mau bibinya nih mau mana mendangar. kamu kayak itu guru aja aku awal aja menyandang seorang ini juga ada tampikannya <laughs> dan halus kada jadi masalah seorang yang paling takutan banyunya <laughs> karena kawai tahu ucapakan sudah kada awal lagi itu tasarafian aja memadakan ulun siap aja siap aja jangan nangka itu diampihi kan ulun siap ada lagi kisah nangka dua kisah kan kada enggak karena kan akan terus itu salah kira juga judulnya orang ini kada bisa menulis kan hanya menyang itu sudah tertawa belum lagi imba itu disurungnya tanda tangan karena kada bisa menulis nih surungnya tanda tangan tikinan tuh uplasan maambilai lagi pulpen kalinya mau nulis mau oplas no peulai kayak obat nyamuk itu nah kayak cap pape nyamuk ao <laughs> jurang siapa naran tulis di bawahnya tuh nah cukup itu sudah aja makanya nah, kayak obat nyamuk tuh tikinan jurang tulis nama terang dan nama jelas pian di bawah kada sudah cukup itu aja sekali ditakuni lawan kawannya uh cocok aja narannya ulai <laughs> maaf lah ada naran ulai maaf benar bujur tuh eh, ini dai tikinan kayak obat nyamuk berputar nah itu nih sekalinya naran beri takoni arah ulai bujur tuh itu perlu dicatat ini tanda kayaknya insya Allah terbit bukunya nang tunggal nang lucu-lucunya tuh dijual kayaknya dibagi di majelis taklim kanang-kanangan jadi kayaknya mun ulun meninggal dunia itu nambil tatawa kayaknya itu kisahnya nah. dasar lucu juga guru bakrin itu 12 kilo kita kembali jadi kalau orang berilmu itu kemana akhirnya alien apa tindakan orang berilmu lotop lemah lembut kemudian fungsinya dan pangkatnya waktu hidupnya apa memulki jadi raja ayo bojol gak ada orang alim jadi raja bojol gak ada ini nah ini jadi raja nih walaupun kada alim nak ini jadi raja nih bila jauh ampihan ampihan kan gak ada kawan pokoknya ingat akan 12 kilo buka bidiniannya tuh kayak nabi lainnya ambil salawar tapung nalaki itu kan tatawa tuh nang bibinian tuh untung 12 kilo cakanya 40 kilo makinnya tiga yang keempat orang yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terlepas dari siksa kubur termasuk syahid akhirat Man mata fi yaumil jum'ah au lailiha au lailatiha yaitu orang yang mati di hari dan di malam Jumat. Ya Allah. Tapi syaratnya tetap orangnya beriman. Jangan mati hari dan malam Jumat maksiat. Untung benar buahnya ejer arwah tuh mati. Tumbak kurang jadi maling malam Jumat. itu lain, itu mati maksiat. Untung apa? Untung Sapara, sarapang tauman merikit ke kepala <laughs> itu. Keluar rohnya hari dan malam Jumat. Bukan dikuburakan menghadapi malam Jumat. Ini kebanyakannya orang kampung mati masuk kubur malam Jumat. Tidak. Mun masuk kubur malam Jumat kan bisa diatur mati sanayan buat dalam kulkas. Kamis kena nyar kuburakan masuk kubur malam Jumat. Namun pangantinan hari Minggu masuk kubur malam sanayan. Mon lalu jauh bener. Menurut di dalam kitab Hidayatus Salikin keistimewaannya hari Jumat itu malalar. Sebelumnya sudah masuk. Mas maksudnya bagaimana? Artinya kita akan membicarakan lagi masalah fadilat keistimewaan amal dan ibadah apa yang akan kita kerjakan di hari dan di malam Jumat. Sadarlah saudara-saudaraku. Sadarlah hadirin dan hadirat para pendengar sekalian. Bagaimana 30 tahun masa yang silam bapak-bapak kita menghadapi malam Jumat dengan kita sekarang. Bagaimana generasi penerus kita 20 tahun yang akan datang menghadapi malam Jumat. Apa ada beda apa tidak? Di sini kita sedih. Dulu 30 tahun masa yang silam di desa itu jalannya becek. Listrik belum masuk. Jalan becek, listrik belum masuk, udara mendingin, hujan gerimis. Terdengar di sebuah gobok yang kecil bacaan-bacaan surah-surah yang tertentu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما terus berjalan kasabalah rumah dengar pulang Yasin wal Qur'anil Hakim innaka labinal mursalin ala siratim mustaqim sabalah pulang بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا سبله رمه بلا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان saat terus pulang ke sebelah rumah Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir itu 30 tahun masa yang silam kalau berjalan di kampung-kampung jalan baik listrik masuk malam Jumat malam Kamis dangdut pro cang cang cang cang cang cang cang cang cang cang cang cang cang cang sekarang jangan tertawa kayaknya dulu ada musimnya kayaknya ada kisahnya kadang dulu lah sekarang 30 tahun masa yang silam dengan sekarang sungguh jauh berubah tidak terdengar lagi surah-surah yang tertentu di malam Jumat mungkinkah 30 tahun yang akan datang bernostalgia lagi atau lebih bebangat lagi generasi kita kayak mudik ada bom matian lagi itu nah manusia Ya Allah, tak ada tahu di malam Jumat. Apa keistimewaannya malam Jumat daripada malam-malam yang lain? Satu, buka di dalam kitab Jauharul Mauhud ibadah dilipat gandakan oleh Allah pada ketika kita berada di hari dan malam Jumat Tujuh puluh, misalnya Malam Jumat kita membaca Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Asra fi badrin fil kawni ya asraqa Kebaikan Potensi kita terbuka Sekali membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Seribu, seratus ribu kebaikan dicatat Buka dalam kitab saya. Kalau kita sembahyang tasbih kita baca ada. Dalam sembahyang ada. Berapa sarakaatnya? 75. Kalau dua rakaat 150. Kalau empat rakaat 300. Menyisihkan waktu sekali seminggu kadang awal. Sendirian kita mengerjakan sembahyang tasbih di rumah kerjalah. Nah disinilah kesadaran kita terhadap pembagian waktu tampuluk mumpung orang mau membawai bukan majelis ilmu, ilmu saja tidak tapi majelis ibadah double mulai masuk ke masjid iktikaf terus sembahyang maghrib terus bawiri terus sembahyang sunan babacaan ratib Umar bin Abdurrahman atas terus babacaan pulang carama imba itu terus sembahyang isya berjamaah terus lagi sembahyang tasbih dan sembahyang hajat double tapi ingat akan semua hidayah taufik pertolongan dari Allah tidak usah mengatur pahala itu urusan Allah dibarinya kakadaka mensyukuri kawatulak ini kan ada tersyukuri belum Artinya di samping fadilat amalnya kita bicarakan, ikhlasnya juga kita waspadai kalau kalau mau unting pahala itu ikhlasnya rendah. Pertanyaan, apa-apa sih ibadah yang aku kerjakan di hari dan di malam Jumat? Untuk menjawab pertanyaan ini, insya Allah mudah-mudahan panjang umur kita sehat. Bertemu lagi kita malam Sabtu yang akan